Dan di pagi hari ini kita akan mulai kembali kajian kita sebagai kelanjutan dari materi kita yang lalu. Di mana pada pelajaran kita yang lalu kita telah selesai dari pembacaan kitab Kasyfusyubuhat Alhamdulillah. Dan sebagai kelanjutan dari kitab Kasus Subuhat, kita akan membaca karya Al-Imam Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah lainnya, yaitu kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik Tauhid yang beliau tulis sebagai penjelasan seputar masalah takfirul muayyan. Yaitu takfir terhadap persen tertentu. Sebabkan karena meninggalkan tauhid dan terjatuh kepada pembatal dari pembatalan pembatal keislaman. Dan pertemuan kita pertama ini insyaallah taala akan membahas sedikit dari mukaddimah Alkitab sebagai pendahuluan insyaallah dari perkara-perkara yang kiranya sangat penting untuk disinggung sebelum kita memasuki pembahasan dari Alkitab. Yang pertama adalah apa yang telah saya isyaratkan sebelumnya. Di mana kitab Mufidul Mustafid ini merupakan pelengkap dari pembahasan kitab kesusubuhat. Dan ini juga yang disebutkan oleh pentahkik kitab Mufidul Mustafid pada cetakan Maktabatul Rusd yang ditahkik oleh Dr. Hamad bin Ahmad Al-Aslani di mana beliau mengatakan di mukaddimah tahkiknya hadza kitab yu'tabaru mukammilan li di Kashfus Syubuhat. Kitab ini merupakan pelengkap <clears throat> dari kitab penulis yaitu kitab kasus syubhat. Alladhi takallama fi an haqiqati la ilaha illallah. Di mana kitab kasus syubhat itu berbicara tentang hakikat dari la ilaha illallah. Wa annaha qaulun wa amal. Dan bahwasanya La ilaha illallah itu adalah ucapan dan juga perbuatan. Khusus di akhir kitab itu. Bahkan saya menganggapnya itu bantahan kepada al muwahidun Ya. Pada mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala namun meninggalkan amal. Di mana mayoritas kitab kasus syubhat itu bantahan kepada al-musyrikun. Tapi di akhir kitab syubhat itu dikhususkan untuk al-muwahhidin yaitu mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala namun tarakul amal, namun meninggalkan amal. <clears throat> nah, ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah bahwa iman itu qaulun wa amal. Ucapan yaitu ucapan hati dan ucapan lisan dan amal yaitu amalan hati, amalan lisan dan juga amalan anggota anggota badan. <clears throat> Wa anna la tanfa sahibaha atau la tanfa sahibuha idza qama bihi ma yunaqiduha. Dan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini dia tidak berguna bagi orang yang mengucapkannya apabila terdapat pada dirinya salah satu dari pembatalnya. Wa kama anna al-imam rahimahullah dzakara fil kashf. Di sini dalil ya menunjukkan bahwa kitab Mufidul Mustafid adalah pelengkap dari kitab Kashfu Subuhat <clears throat> seperti yang disebutkan oleh Al-Muhaqqiq. Sebagaimana Al-Imam yaitu penulis beliau telah menyebutkan dalam kitab Kashfu Syubuhat Ta'ifa kafaru bi'ayanihim kelompok-kelompok yang mereka kafir ya dengan kufur aini. Seperti misalnya Banu Hanifah. Ini disinggung dalam kitab kasus sebuah. Begitu juga Sabaiyah yang mendaulat uluhiyahnya Ali. Ya. Mereka muridnya Ali atau ya ashabu Ali radhiyallahu taala an. Kelompoknya Ali radhiyallahu taala an. Namun gulu terhadap Ali maka mereka kafaru bihadza kafir disebabkan karena mendaulat Ali ilah begitu juga Ubaidiyah dan yang lainnya ya Banu Ubaid al-Qaddah yang menguasai Mesir yang disebut juga dengan kelompok apa Fatimiyah itu dalam kasus syubhat wahuna sedangkan di sini dzakara afradan kuffiru bi'ayanihim sedangkan dalam kitab ya, Mufidul Mustafid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menyebutkan beberapa persen yang mereka kafir secara ta'yin secara ta'yin ya sebutkan di sana Fakhrul Razi ya Abu Mish'ar begitu juga Ibn Fairuz dan yang lain sebagainya. Nanti kita akan dapati pada inti dari kitab. Baik, <clears throat> yang kedua adalah tentang nama dari kitab ini. Dia disebut dengan Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik Tauhid. Ini yang paling banyak. Namun Syekh Ishaq bin Abdul Rahman dalam kitabnya Hukum Tadfirul Muayyan menyebut nama lain. Dia menyebut kitab ini dengan nama Ifadatul Mustafid dari tarikit tauhid. Dan juga disebut dengan nama lain yaitu syarah hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Ya, karena di awal kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengawalinya dengan penyebutan apa? Hadis. Itu hadisnya siapa? <clears throat> Hadisnya Amr bin Abbasah radhiyallahu taala anhu. Baik. <clears throat> Kemudian diantara yang ingin saya sebutkan juga pada mukaddimah ini, <clears throat> ini adalah bagian yang terpenting, yaitu sababu taklif. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab <clears throat> menulis kitab ini bukan tanpa sebab. Beliau menulis ya dikarenakan satu sebab. Ya, sebagaimana disebutkan di awal kitab. Ya, di mana beliau berkata pada awal kitab <clears throat> kata beliau rahimahullahu taala hadhi awraq baik كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيينة لما ارتد أهل حريملة فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به Ya. Dikatakan oleh An-Nusakh, ya, salah seorang penulis kitab, yaitu yang ya, eh, mencatat kitab ini dari Syekh. Beliau berkata, "Hadhi awraqun katabaha Allah, katabaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab." Lembaran-lembaran ini ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. lam martaba ba'du man yad'i ilm. Yaitu tatkala sebagian orang yang mengaku berilmu dari penduduk Uyainah mulai ragu. Mulai ragu. Ini masalah kita sebenarnya lebih berbahaya orang yang sudah mengenal tauhid kemudian ragu. <clears throat> lebih daripada orang yang jatuh kepada kesyirikan ya, namun dia tidak tahu. Ya, masih ada kemungkinan bahwa mereka di akhirat diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ya keraguan itu muncul dari orang yang telah mengetahui at-tauhid, mengetahui hakikat asyirik, ini asyirik. Seperti yang terjadi pada sebagian orang yang mengaku berilmu dari penduduk Uyainah di sini. Lamartadda ahlu Huraimila. Ketika penduduk Huraimila ya, ini baldatus syekh ya, tempat tinggalnya syekh syekh besar di sana ya bersama ayahnya bersama juga abangnya ya Sulaiman bin Abdul Wahab sampai ayahnya wafat sampai ayahnya wafat ya kemudian <clears throat> digantikanlah posisi karena ayahnya tadinya adalah seorang qadhi qadhi Sulaiman. ya kemudian digantikanlah posisi qadhi ini oleh abangnya ya Sulaiman ya dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah kepada at-tauhid. Nah. <clears throat> Namun ya, singkat ceritanya bahwa penduduk Khuraimila ini ya mereka murtad. Ya, dan murtadnya penduduk Khuraimila ya, itu bukan disebabkan karena kesyirikan. Ya. Melainkan disebabkan karena bukduhum li ahli tauhid. Sebabkan kebencian mereka kepada al-muwahhidin. Ya. Sebutkan dalam eh, kitab Fathul Ali Al-Hamid di halaman yang ke-9 sebab ta'lif risalah. Kata muhaqqiq kitab wa kana sababu ta'lif risalati mufidul mustafid fi kufri tarik tauhid kama jaa fi muqaddimatihah." sebab penulisan risalah ini adalah seperti yang disebutkan di awal kitab anna ahli Huraimila qad irtaddu anil Islam bahwa penduduk Huraimila ini telah murtad dari al-Islam ya fartaba fi hukmihim ba'du adiya'il ilmi anadzab <clears throat> lalu ada sebagian orang yang berilmu dianggap berilmu mereka ragu tentang hukum murtadnya penduduk Huraimilah ini. Ya. Sebutkan mereka adalah sebagian orang yang berilmu dari penduduk Uyainah. Uyainah. Ya. Negeri Syekh yang kedua. Ya, karena Syekh dari Huraimilah pergi ke Al-Uyainah kemudian baru beliau pergi ke Diriyah. Ya, Diriyah tempatnya Syekh Muhammad Ibn Su'ud. Ya, tempatnya Syekh Muhammad bin Su'ud. <clears throat> nah. Fasu'ila Syekh Al-Imam an yaktuba kalaman yanfa'ullahu bih. Lalu di, ada orang yang minta kepada Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar beliau menulis ya, sebuah ya kitab yang berguna ya, dalam membantah keraguan ini. Wa kanat riddatu bisa babi buk buqdihim li ahli tauhid. Berarti kan ini ya fakrah ya yang <clears throat> menunjukkan kepada kita bahwa seorang bisa menjadi murtad ya disebabkan karena ada wali ahli tauhid. Disebabkan karena permusuhan kepada ahli ahli tauhid. Dari orang yang sudah kenal tauhid kemudian ragu kemudian musuhin. Dan sebab murtadnya penduduk Quraimila adalah disebabkan kebencian mereka kepada al muahirin wa muadatihim ya, dan ya, permusuhan mereka kepada ahli tauhid wa kitalihim. dan juga memerangi mereka. Faqama bi jihadihim kata ibu tauhid. <clears throat> Lalu bangkitlah pasukan-pasukan al muahirin untuk memerangi mereka. Ya, berjihad memerangi mereka. Wa fatahuha anwatan. Sehingga negeri Quraimila ini pun akhirnya jatuh. Ya. Kepangkuan kaum muslimin. Wa ghanimu amwalahum. Dan pasukan muslimin pun ya, merampas harta mereka sebagai ghanimah. Wa qassama lima Muhammad bin Abdul Wahab bin nafsi bainal muslimin. <clears throat> Lalu dibagikanlah harta rampasan itu di antara ya kaum muslimin <clears throat> sebagai pembagian ghanimah. Baik. <clears throat> ya ini sebab ditulisnya risalah. Ya. Jadi kita tahu <clears throat> bahwa alasan ditulisnya risalah ini adalah disebabkan karena penduduk Quraimila yang mereka murtad ya dikarenakan ya permusuhannya kepada Al-Tauhid. <clears throat> Sebab permusuhan mereka kepada ahli tauhid <clears throat> itu seperti yang diceritakan oleh ya muarrif ya dakwah Najdiyah ya ulama tarikh dari dakwah yang mubarakah ini yaitu <clears throat> yang ditulis oleh ya Sebentar. <clears throat> Lihat. Hah? Nah, bukan. Ibnu Ibnu Qasim atau Ibnu Ghannam? Ibnu Ghannam ya. Saya Ibnu Ghannam. Nah. <clears throat> Tujuh tiga ya. <clears throat> Baik, kita nggak akan baca semuanya. Namun ya kita akan sedikit ambil kesimpulannya saja. Dimana telah dijelaskan ya bahwa ahli Quraimila ini menjadi murtad. Ya. Itu disebabkan oleh karena ya di situ ada abangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. dimana sepeninggalan ayahnya yang bernama Abdul Wahab bin Sulaiman. Ya. Di mana dia ini adalah seorang qadhi. Ya, di Huraimila. Ya, di situ Syekh tinggal dan juga abangnya tinggal. Kemudian setelah wafat lalu ya, abangnya yang namanya Sulaiman menggantikan posisi ayahnya. Dia pun menjadi qadhi di situ. Ya. Menjadi qadhi di Huraimila. Namun ikhwas kain dimuliakan Allah Subhanahu abangnya ini ya memusuhi dakwah yang diserukan oleh Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab rahimahullahu taala. Baik. Kita akan baca sedikit di sini apa yang disebutkan oleh Ibn Ghannam. Faqama Syekh Muhammad fi Huraymila ma'abihi yaqra'u alaihi sinin. Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab tinggal bersama ayahnya di Huraymila belajar darinya beberapa tahun ila an tufiya abuhu sampai wafatlah ayahnya sanata alfin wa mi'atin wa thalatha wa khamsun pada tahun 1153 fa'alana da'watah lalu Syekh Muhammad pun mulai menampakkan dakwahnya wastadda fi inkarihi madahir asy-syirk wal bid'ah dan mulailah beliau ya keras dalam mengingkari ya, simbol-simbol kesyirikan dan kebid'ahan wajadda fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dan beliau pun sungguh-sungguh dalam menegakkan amar ma'ruf dan melarang dari yang mungkar wa badalan nusha lil, lil khasi wal 'am. Dan beliau pun menyampaikan nasihat dengan sungguh-sungguh untuk orang dekat ataupun orang yang jauh. Wa huna dabbal khilafu 'ala Syekh Muhammad wa takathara ar-ru'a wal hamaj wal 'abid alaih. Dari sinilah ya mulai ya kondisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dianggap mengganggu dianggap mengganggu. Ya. Wa takatsara ar-ru'a wal hamaj wal 'abid alaih. Mulailah ya orang-orang awam ya menampakkan ketidaksukaannya kepada syekh. Ya, mulai mengganggu syekh. Ya, membuat fitnah kepada syekh. Hatta kharaja min Huraimilah ila Uyainah. Akhirnya beliau pergi. Ya, pergi dari kampungnya. Ya, pergi ke Al-Uyainah. Ya. Al-Uyainah ini adalah negeri Syekh yang pertama. Jadi sebelum ayahnya pindah ke Huraimila, sebelumnya dia di mana? Di Uyainah. Pindah ke Huraimila, kemudian pergi lagi Syekh ke Al-Uyainah. Tarikan akahu qadiyan fi Huraimila. Sedangkan abangnya tetap tinggal menjadi qadi di Huraimila. Yang menjadi hakim. Ya, hakim agung. وفيها كتب الشيخ سليمان الرسالة المشهورة لأهل, لأهل الويينة التي يشكك فيها بدعوة أخي الشيخ محمد disitulah الشيخ Sulaiman menulis risalahnya ya menulis tulisannya ini tulisan yang dipakai oleh ahlul bidah ya sampai sekarang ini yang dalam membantah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya katanya lihat tuh abangnya aja ya memusuhi Syekh nah <clears throat> Jadi abangnya, yaitu Sulaiman ini, Syekh Sulaiman, dia menulis untuk penduduk Uyainah. Ya, untuk ya, menggembosi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pergi kepada ke Uyainah. Lalu dikirimlah tulisan oleh Syekh Sulaiman untuk menggembosi dakwahnya Syekh Muhammad. Walati kanat walati kanat sababan fi kitabati mufidil mustafid fi kufri tarikh tauhid. Di mana hal ini menjadi sebab ya penulisan kitab ini yaitu kitab Mufidul Mustafid ya fi kufri tarik tauhid. Baik. Ya. Baik berkata Ibnu Ghannam juga wa fi Syawal ya Ibnu Ghannam ini ya muarrikh ya ulama tarikh ya dari Eh, orang dekatnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Ya. Beliau orang dekatnya langsung dan dia juga yang disuruh oleh Syekh untuk menulis. Ya, dalam 73 itu disebutkan Anna Syekh Ibn Ghannam kana mu'asiran li Imam dakwah. Hidup sezaman dengan Imam dakwah, Ibn Ghannam ini bal wa kana min atba'i al-muqarrabin ilayh bahkan di antara pengikutnya yang dekat dengan Syekh waqad kataba al marja' al adz al-Ham bi talab min al syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan beliau menulis ya kitab ini ya yang disebut dengan Tarikh Najat ya Tarikh Najat ya. jadi ulama Najat itu punya kitab khusus tentang tarikh ulama'nya sendiri subhanallah ya Waqad kataba hadzal marji' adz-Dzahabi al-Ham bi ya. Rujukan kitab yang penting ini ditulis oleh Ibnu Ghannam ya dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang minta. Jadi subhanallah begitu terdokumentasikan sejarah dakwahnya. Ya, sejarah dakwahnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah. Baik, kita lanjutkan kepada cerita dari Ibnu Ghandam ya. Wa kana qadhiha Sulaiman bin Abdul Wahab. Ya. Wa fi Syawal min hadhihi sanah dan pada bulan Syawal dari tahun ini 1156 Hijriah, ya, irtadda ahlu Huraimila. Penduduk Huraimila menjadi murtad. Ini ya kasus yang sangat musik sebenarnya. Ya, di mana ya, kita dapati di sini realita bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, beliau ya, menghukumi penduduk Al-Huraimila itu telah keluar dari Islam bukan disebabkan karena mereka melakukan syirik akbar dan semisalnya ya atau mungkin ada pada mereka syirik akbar namun ya pada sebagian mereka ya tidak terdapat syirik akbar melainkan kebencian kepada dakwah tauhid. Mereka kebencian kepada dakwah at-tauhid. Wa kana qadhiya Sulaiman bin Abdul Wahab dan di situ ya qadhinya hakim agungnya adalah Sulaiman bin Abdul Wahab. Akha Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saudaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Wa kana Syekhu hina alima anna akhahu yas'a fil fitnah. Dan Syekh ketika mengetahui bahwa saudara kandungnya ini ya, menyalakan api fitnah, Ya, mengalahkan ahli fitnah. Membawa syubhat terhadap dakwah tauhid. Ya. Berat ya dakwahnya, Allah di mana lawannya adalah siapa? Abangnya sendiri. Wa yuqi 'ala nasi as-syubhat dan melemparkan kepada orang-orang berbagai macam syubhat. Qad arsala ilai kitaban yansahu fiha wa yu'annibuhu 'ala ma kana yasna. Syekh pun menulis surat kepada abangnya ini, menasihati abangnya dan mengingkari apa yang dia perbuat, wa yuhadziru al-aqibah dan mengingatkan akan ya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalahu annahu dan Syekh juga mengirim surat kepada abangnya ini. Annahu lan yuqima fi Huraymila yauman wahidan in dhahara min aliyar tidak. Bahwa dia tidak akan pernah tinggal di Huraymila walau satu, satu hari pun apabila tampak dari produknya ya ar-riddah kemurtadan. Nah, jadi beliau dakwah dan beliau ya sungguh-sungguh dalam dakwahnya. Nah, walakinnahu lam yalbat an kashafa an ghadrihi wa makri. Namun setelah itu ya tampaklah ya pengkhianatannya Sulaiman ini dan makarnya wa hasadi li akhi dan bagaimana dia hasad kepada saudaranya ya wa ghirati minhu fa an. Sehingga Sulaiman ini pun akhirnya ya memutus ya ikatan perdamaiannya. Ya seperti dikisahkan oleh ya Ibnu Ghannam di si kitab beliau Tarikh Najd ya, bahwa mereka melakukan penculikan ya sehingga terbunuhlah ya siapa yang terbunuh ketika itu ya, ini bisa dibaca dari halaman 74 ya sampai 77 di situ disebutkan nah <clears throat> Kemudian setelah ya, terjadinya pembunuhan itu, penduduk Huraimila pun membuat tembok yang besar. Ya, karena khawatir dari apa? Dari serangan. Ya. Dari serangan. Sampai akhirnya ya seperti disebutkan eh, Syekh pun berunding dengan ya Al-Malik itu penguasa diri yaitu uh, Syekh Muhammad bin Saud ya lalu dikirimlah anaknya dikirimlah siapa Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud ya Abdul Aziz ya bersama ya Saman Saman Numiati rajulin ya 800 pasukan ya wa ma'hum minal khail 20 farasan dan bersama dengan 800 itu ada 20 uh, eh, pasukan berkuda. Baik, sini kita bacanya di halaman 77 di fakrah yang ketiga. Hal ini yang ketiga, "Tsumma fatahal muslimuna Huraimila anwatan." Lalu kaum muslimin pun ya uh, menduduki Al-Huraimila. Faqad sara ilaiha Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud fi nahwi 800 fi nahwi thamanumi'ati rajulin. Baik. Pasukan itu dipimpin oleh Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud ya. Jumlahnya 800 pasukan. Wa ma'ahum minal khayli 20 farasan. Dan bersama mereka ada 20 pasukan berkuda. Fa ana khafi syarqil balad lailan. Nah. mereka masuk ya ke Uraimila itu ya di malam hari. Dan mereka membuat strategi. Ya, mereka membuat strategi. Dan terjadilah peperangan ketika itu. Terjadilah peperangan ya antara kaum muslimun dan penduduk Uraimila. Ya. Nah, <clears throat> wa qutilal muslimuna minhum mi'atu rajul wa ghanimu katsiran. Dan mereka pun mendapatkan harta rampasan perang yang yang banyak. Nah, eh, di fakta yang paling akhir adalah al-muslimun al-baldah lalu masuklah penduduk kaum kaum muslimin ke negeri Quraimila wa Abdul Aziz baqiyatun nas al-aman kemudian ya panglima yang ketika itu dipimpin oleh Abdul Aziz yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang masih selamat wasaratil baldah fai'an ya minallah dan jadilah negeri itu fake dari Allah Subhanahu wa taala nah waduruha wa nakhiluha ghanimatun lil muslimin atau ghanimatan lil muslimin ya dan harta-hartanya menjadi ghanimah harta-harta rampasan perang ini menunjukkan bahwa Huraimila ketika itu darul harb dan mereka muslimun ya ada qadhi ya jadi di atas mazhab ya dari mazhab muslimin Hanabilah ya namun hakamu ala alaihim syekh yang memfonis mereka murtad dan ini memang menjadi fitnah yang besar ketika itu ya sampai-sampai seperti yang disebutkan bahwa sebagian ahli ilm sebagian orang yang mengaku berilmu ragu dengan hukum syekh ini ya, meragukan hukum syirik. Ya. Yang memfonis mereka murtad. Ya. Maka disitulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya diminta untuk menulis kitab ini. Nah, ini sedikit dari ya mukaddimah pembahasan kita. Baik. Cuman kisahnya agak panjang kalau kita baca semua sampai ya. Saya ingin menjelaskan perbedaan antara takfirul mutlak dengan takfirul muayyan. Ya, perbedaan antara takfirul mutlak dengan takfir al-muayyan. <clears throat> Kita ambil dari perkataan al-muhaqqiq ya. Dari kitab Ufil Mustafid cetakan maktabatur Rusyd. Yang pertama adalah ya. Baik. Perbedaan antara tafsirul mutlak dengan tafsirul muayyan. Baik, di halaman 84 dijelaskan ولذلك جعل أهل السنة والجماعة ضوابط في باب التكفير حيث أنهم يفرقون بين التكفير المطلق وهو إطلاق الكفر على القول أو العمل الصادر من الأشخاص أو الطوائف oleh karena itu alus sunnah wal jamaah ya, menjadikan bawabit ada kaidah dalam bab takfir ini di mana mereka membedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan jadi kita harus membedakan apa yang dimaksud dengan takfir mutlak Takfir mutlak adalah itlaqul kufri 'ala al qawl ya. Apabila dikatakan ini kufur, namun yang disebut kufur di situ adalah ucapan atau perbuatan yang muncul apakah dari orang atau dari kelompok. Ya. Itu takfir mutlak. Wa takfir muayyan wa itlaqul kufri 'ala al-ashkhas atau at-tawa'if bi a'yanihim alladziina waqa'u fihi bil qawli aw amal Sedangkan takfir muayyan adalah ya penyebutan bahwa ini kufur namun kepada person. Ya, pada person, pada orang. Atau kepada kelompok ya secara ta'yin, ya taifah fulan ya atau jamaah fulan. Ini takfir muayyan. Disebabkan kufuran yang mereka terjatuh di situ apakah dikarenakan ucapan atau disebabkan karena amalan? Baik. Syekhul Islam Ibnu beliau berkata, "Inna takfir lahu syurutun wa mawani'." Qad tantafi fi haqqil mu'ayyan. Sesungguhnya takfir, ibab eh, takfir itu dia memiliki syurut, syarat-syarat. Dan memiliki penghalang-penghalang. Ya. Dan manusia tentang syurut wa mawani' itu tawaif wa wasat. Ada tiga taifah. Ya, ada tiga kelompok. Tentang syurut dan mewani takfir. Ada tiga kelompok. Ini disebutkan juga ditandih juga oleh yang muhakkik Dr. Hamad sebagaimana ditandih juga di cetakan Fathul Ali Al-Hamid. Ya. Akan ya berbedanya orang dalam menyikapi syurut dan mewani takfir Ya. Dalam kitab eh, Fathul Ali Al-Hamid Ya. Disebutkan ya, oleh ya, penulis kitab bahwa orang dalam perkara ini ya, salah satu waif ada tiga kelompok ya. satu kelompok berlebih-lebihan yang menetapkan syurut dan menetapkan mawani yang tidak ditetapkan oleh syariat. Ya, sampai-sampai ya, syurut dan mawani takfir itu layan tabik ala iblis katanya. Iblis saja nggak bisa kafir. Ya. <clears throat> Dan sebagian lainnya Java, ya, yaitu menafikan ya syurut dan mawani sehingga kullu man waqa'a fil kufur hakamu alaihi langsung diklaim, langsung diponis sebagai kafir tanpa melihat kepada ya surut dan mawani. Di sini dicontohkan oleh Syekh ya, oleh penulis kitab Fathul Ali Al-Hamid bahwa ada sebuah kitab yang tersebar, beliau nggak sebutkan kitabnya dan beliau juga nggak sebutkan muallifnya. tapi gampang ini kalau mau dicari dan saya sudah menduga arahnya ke sana. Ya. Karena kitab ini juga dikritik oleh hatta Syekh Saleh Fauzan. Ya. Dan kitab yang dikritik Syekh Saleh Fauzan ini disebut dengan kitab al imam Ya. Tentang nawaqidul Islam yang ditulis oleh Abdul Aziz Rais. Apakah ini yang dimaksud ataukah bukan? Saya hanya menduga bahwa kitab itu yang dimaksud. Dan mungkin salah. Namun intinya di sini bahwa ada di sana orang-orang yang menetapkan syurut ya dalam takfir dan mawani itu penghalang dalam takfir. Ya. Sedangkan itu min indih dari dia sebenarnya. Ya, bukan dari syariat. Dicontohkan di sini ya, satu kasus. Ya, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam perkara mawani dalam perkara mawani takfir ya beliau tidak ya menjadikan mawani takfir kecuali ikrah kecuali dipaksa. Jadi kalau orang melawan kufuran dan dilawan karena dipaksa enggak kafir dia. Kan? Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul dalam kitabnya apa? Ya, Nawaqidul Islam di akhir kitab. Ya, di akhir kitab beliau sebutkan bahwa tidak ada beda pada semua pembatal-pembatal ini antara orang yang melakukannya main-main, sungguh-sungguh atau karena takut kecuali orang yang dipaksa. Nah, ketika beliau sebutkan bahwa yang nggak kafir itu hanya orang yang melakukannya karena dipaksa berarti yang lain kafir. Termasuk jahil. Ya, termasuk orang yang melakukannya jahil. Termasuk orang yang melakukannya takwil. Termasuk orang yang melakukannya apa? Ijtihad. Ya. Namun kalau mau dikatakan ya. Namun banyak orang-orang yang melawan kufuran kan dikarenakan ijtihad namun tidak dikafirkan. Pasti ya beda kekufurannya ya kita bicara tentang nawakid dia bicara tentang hal lain ya tapi misalnya ini dalam masalah khalqul Quran ya dalam masalah takdir ya penyimpangan orang-orang murjiah misalnya pemakazilah mu'tazilah misalnya ya di mana pelanggaran dalam hal itu menjadikan seorang itu ya kafir akan tapi ya fat la yukaffar bisa jadi nggak dikafirkan disebabkan karena apa indahu ta'wil. Maka tidak dikafirkan sampai di hilangnya syubhat. Ya. Artinya kalau ada orang mengatakan ada di sana mereka yang tidak dikafirkan karena takwil. Ya pasti pasti ini apa? Beda kasus. Kita sedang bicara A dia ngomong yang B. Sering terjadi kayak begitu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bicara tentang apa? Tentang nawakid, tentang pembatal. Beliau tidak memberikan ya pengecualian melainkan hanya satu yaitu apa? Mukroh orang yang melakukannya dan dia dipaksa. Sedangkan hatinya di atas keimanan. Dia doang yang nggak kafir. selain selainnya kafir. Ya. Nah, sedangkan si penulis ini <laughs> subhanallah ya, beliau masukkan apa yang nggak dimasukkan oleh Syekh. Padahal Syekh sudah membatasi apa? Hanya orang yang dipaksa saja. Namun dia bilang gini, Katanya wa kullu hadhihi nawaqid. Ya. Dia sedang mensyarah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia sedang menjelaskan ya nawaqidul Islam. Dan semua pembatal-pembatal ini manfa'alaha jaddan au hazilan, barang siapa yang mengerjakannya sungguh-sungguh atau main-main, au khaifan atau karena takut, kafar, orang itu kafir. Illa an yakuna jahilan. Kecuali kalau dia jahil. Kalau Syekh bilang illa mukrah. Dia nambahin illa an yakuna jahilan aw mukrahan aw muhti'an, ya ditambah itu aw mutaawilan, mujtahidan Terus dia bilang, wa muslimin waqa'a fi syai'in min masabak. Dan setiap orang muslim yang terjatuh pada apa yang telah lalu penjelasannya dari pembatal. Fa yajibu 'ala nas iqamatil hujjah 'alaihi. Wasanya wajib atas manusia penegakan hujjah terhadap dia wa izharud burhan. Dan menampakkan burhan di hadapannya ala anna fi'lahu kufrun, bahwa perbuatan adalah kufuran. Fa tabayyana ba'da iqamatil hujjah alaih. Apabila telah jelas setelah adanya penegakan hujjah terhadap dia annahu musirun ala fi'li, bahwa dia bersikuku atas perbuatannya, inadan wastikbaran wa juhudan. Inat ya, pembangkangan, sombong, juhud, pengingkaran. Fa'innahu yuhkam bi kufri. Maka dia dihukumi kafir. Ya. Nah, ini yang disebut oleh penulis kitab Fathul Ali Al-Hamid. Dia ini menetapkan syurut ya hatta iblis nggak kafir. Ya, karena dia sebut di situ juhud. Karena iblis ya, kufur itu karena apa? Sombong bukan karena juhud. Dia tahu Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Namun dia kafir. Meskipun dia nggak juhud. Namun dia sebutkan harus inat, harus istighbar, harus juhud. Baru dihukumi kafir. Maka dia bilang sekalipun iblis nggak kafir berarti. Ini Iya. Ini ini kelewatan. Baik, kita kembali kepada pembahasan kitab. Ya, sedikit lagi aja. Ini perbedaan antara takfir ya al-mutlaq dan takfir muayyan. Jadi takfir muayyan ya itu kembali kepada ashqas, Ya, kembali kepada person. Ya, adapun takfir mutlaq itu kembali kepada perbuatan dan dan ucapan. Kata Syekhul Islam, "Inna takfir lahu syurut wa mawani' fatantafi fi haqqil mu'ayyan." Sesungguhnya takfir ya, itu memiliki syurut-syurut. Ya, syurut itu apa? Syarat yang harus terpenuhi. Ya. Secara singkat seperti misalnya ya termasuk syurut takfir ya, bahwa perbuatannya memang mukasir. Ya. Memang benar dia apa? mukafir membatalkan. Ya. Dan orangnya ya melakukannya ya uh, anfas ya sengaja. Artinya ada maksud. Ya, bukan anjukul, bukan karena apa? Orang ego ya. Orang misalnya nggak sengaja nyungsruk. tahu ini sujud sama kuburan. ini lagi qasd, tanpa maksud, tanpa sengaja ya. Ya, ini diantara syurut ya. Nanti akan disebutkan juga. Di antara mawaniknya seperti misalnya ya al-junun ya. Kalau orang itu gila yuk yukafar. Ya, tidak dikafirkan. Ya. Dan yang lain sebagainya. Ina takfir lau syurut omongan yang qad tantafi fi haqqil mu'ayyan. Sungguhnya takfir itu memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Ya, jadi syaratnya harus terpenuhi, penghalangnya nggak boleh ada. Katantasi pihak ilmu muayyan. Bisa jadi syarat-syarat dan penghalang-penghalang ini nggak terpenuhi pada ya persen tertentu. Ya, wa inna takfir mutlak la yastalzim takfir muayyan. Sesungguhnya takfir mutlak itu nggak berarti persennya kafir. Ya. Tidak berarti persennya kafir. Seperti misalnya ya, orang siapa yang mengatakan Quran makhluk, bahwa kafir. Enggak tapi enggak semua orang yang mengatakan Quran makhluk dia kafir. Barang siapa yang mengingkari Allah di sama kafir. Mengingkari Allah di atas ars dia kafir. Ya. Namun enggak semua orang yang mengingkari ya dicap sebagai orang kafir. Ini takfir mutlak, ini takfir muayyan. Baik. Wa inna takfir mutlak la yastalzim takfir muayyan dan bahwasanya takfir mutlak itu enggak berarti ya persetnya langsung dikafirkan. Illa idza wujidat syurut wa tafa'atil mawani. Kecuali kalau syaratnya terpenuhi dan tidak ada di situ penghalang. Dan ulama ketika membahas ya syurutut takfir dan mawani takfir, beliau mereka mengumpulkan ya syurut dan mawani ya syarat-syarat dan mawani mawani takfir terkait dengan mukafir baik itu pembatal atau disebabkan karena kekufuran lainnya. Sehingga masuk di sana apa? Uh, eh, jahil, takwil. Ya. Namun kita yang ya belajar harus tahu. Ya, karena ulama membedakan antara masail zahirah dengan masail khafiyah. Nah, ketika seorang yang tidak membedakan antara masail zahirah dan masail khafiyah membaca ya penjabaran ulama tentang syurutut takfir dan mawani takfir di sana disebutkan di antara mawanidnya takwil. Dia gunakan ya penjelasan ulama ini, keterangan ulama ini dan dia letakkan pada pembahasan yang lahir Ini keliru di sini. Ulama bilang di antara mawani' takwil. Artinya kalau dia melawan kufur karena takwil, enggak kafir. Ya. Padahal pembahasan ini global, mencakup di situ zahir dan khafiyah. Nah, ketika ada orang mengatakan orang yang melakukan syirik akbar, takwil enggak? Bukan muanik Yang masalah syirik akbar zahir, sujud pada selain Allah, menyembah selain Allah. Ya, syubhat. ini ya, bukan muanik Dalam nah, masalah syirik akbar zahir. Dia pakai ya keterangan ulama yang global di sini diletakkan dalam perkara yang zahir sehingga waqa'atil khata keliru sehingga keliru ya, karena syubhat bukan muanik dalam masalah yang zahir. Ya, karena orang-orang musyrikun di zaman Nabi SAW. Mereka juga, ya, mereka kafir. Walaupun ada ada pada mereka apa? Syubah. Ya. Ada pada mereka syubah. Ya, itu harus ingat-ingat itu ayat itu biar kita enggak belong gitu di hadapan orang yang ngomong-ngomong begitu. Ya fariqun hada wa fariqun haqqat alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu syayatin awliya' min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya kan? Sebagian ya mendapat petunjuk, sebagian lainnya telah tetap bagi mereka kesesatan. Sesungguhnya mereka mengambil namuttakhadhu mengambil syaitan, namuttakhadhu syayatin awliya sebagai penolong. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Syubhat. Ada syubhat pada mereka. Namun mereka ya tetap dihukumi sebagai orang kafir. Kada ayat yang juga populer sering dibacakan, cuman di, sering diletakkan dalam konteks bid'ah. Padahal peletakannya pada konteks syirik aula lebih pantas ya, daripada peletakannya pada konteks bid'ah karena ya Al-Qur'an ya pertama-tama membantah kesyirikan dan musyrikin. Ayatnya apa coba? Ingat? Ya. Iya, apa? Hah? <laughs> Jangan ujungnya aja. Ya. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Ini kan tentang orang-orang musyrikun. Kenapa kok di kita peletakannya cuma dalam konteks kita. Naam, yashmaluhum. Masuk orang ahli bid'ah di situ. Namun Ya, gelombang pertama sebelum mereka siapa? Ya musyrikun dulu dong. Ya. Qulal hal nabiyukum bil a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun. Disebut dhalla, tersesat. Ya. Orang kafir. Jelas mereka sesat. Wa hum yahsabun dalam kondisi mereka menyangka, lihat. Jahil enggak tuh? Jahil, punya syubhat menyangka. Annahum yusiruna sunnah, tapi disebut dhalla. Disebut tersesat dia. Dengan kufurannya, dengan kesyirikannya. Ya, di mana hal ini nggak bertemu pada akal sebagian orang yang terkena virus itu ya, virus al-irja.